Rahimullah Itulah surah ar Kita Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dengan dua dimensi Dimensi jasmani Dan dimensi rohani Tugas pokok kita bukan hanya mengurus jasmani dan malam ini ada casingnya dua banyak orang habis waktu ngurus casingnya lupa bahwa di dalam dirinya itu ada soft ada software itu rohani kalau kita punya HP HP kita itu akan berfungsi kalau softwarenya berfungsi sekalipun casingnya cantik tapi kalau softwarenya rusak HP kita tidak berfungsi dijual pun gak ada orang mau dikasih orang orang jual pun juga gak mau kenapa karena softwarenya bisa laptop juga demikian sekalipun casingnya cantik baik baru tapi kalau softwarenya rusak sudah nggak ada artinya manusia seperti itu ya akan menjadi manusia kalau rohaninya hidup. Rohaninya rusak, maka dia sudah turun derajat kepada Allah. Menjadi seperti binatang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika rohani manusia tidak berfungsi, maka manusia akan menjadi seperti binatang. Allah berikan dengan istilah al asmaam al asmaam Perhatikan ayat ini Surah al ahraf ayat 159 Jadi ketika manusia sudah tidak berfungsi rohaninya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Maka otomatis seluruh potensi jasmani tidak berfungsi juga. Walahum a'yunun la yusiruna biha. Mata tidak berfungsi. Melihat tapi tidak melihat Allah, tidak melihat tanda-tanda Allah. Dia melihat laut tidak ingat Allah. Dia melihat langit tidak ingat Allah Dia melihat pohon-pohon yang indah Dia tidak, tidak ingat Allah Dia makan setiap hari Tidak ingat Allah Telinga pun juga Tidak berfungsi Dari pagi sampai sore hanya Dihijelinnya telinga ini diperdengarkan sesuatu yang sia-sia. Nah, perhatian apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna walahum a'yunun la yusiruna punya mata tidak berfungsi walahum adanun la yasma'una punya telinga juga tidak berfungsi seperti apa dijagaan ikatan mereka seperti binatang sudah ketika sudah softwarenya atau rohaninya mati maka dia menjadi seperti binatang. Perhatikan binatang, perempuan lihat bandingkan ya binatang eh, kucing besar, kita ambil kucing ini kucing dia setiap hari pekerjaannya hanya tidur bangun cari makan makan eh, bikin anak terus tidur lagi bangun cari makan makan bikin anak kucing kan nggak ada kunci sholat ngaji baca Quran kan? lihat orang kafir tidur bangun jadi makan makan makan hubungan ya nggak ada nggak ada namanya hubungan Allah ya. kan? Nah, bertasbih itu artinya patuh tapi tidak berarti tidak seperti yang kita takdir kalau kita takdir adalah ini tidak tahu eh awas jangan ambil ikan ya haram kecil jangan kecil iya iya berbeda berbeda bentuknya berbeda takdirnya berbeda ya. jadi makanya Allah diumpamakan seperti binatang tak tanam eh, ya.